KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kekuatan apa yang berhasil menghalangi semanganku? Eh, eh, siapakah dia? Ah, manusiakah atau iblis sendiri? Eh. Ah. kekuatan itu sudah tiba. Siapakah kau ini? Hah? Ada urusan apa engkau mencampuri urusanku? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok garuk terus? Gatel-gatel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Anu, kadas kurang. Oleskan kau panas gatal Efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keenam ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ai sebagai Nyonya Sodagar, Anis sebagai nenek Ranggis, Manher sebagai pelayan, Hari Akik sebagai puang tua, Elias sebagai babiri, Indrawati sebagai Kalinti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Layang Buana menuju kota Mepulu untuk menjemput Anting Wulan. Tetapi di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang dari Puak Melanti yang tengah menguntit perjalanannya. Dua orang tersebut ternyata sangat membenci Prabu Layang Buana yang dianggap telah bersikap tidak benar menghadapi orang-orang dari Mataram. Juga diceritakan tentang kakek Babirik yang tengah berusaha membunuh anting wulan dengan menggunakan ilmu hitamnya. Seekor kumbang kelapa dilepaskan dari desa air batu dengan kekuatan hitamnya hingga mengenai sasarannya anting wulan di kota Mepul. Ah, ah, ah, apa ini? masuk ke dalam mataku. Oh, oh, oh di mata aku. Oh, darah. Mataku mengeluarkan darah. apa ini? darah. Darah semakin banyak keluar dari mataku merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di dalam mataku. Ah, oh, Oh, benda ini seakan-akan hendak merobek aku. Anting bulan berteriak keras, menolong kesakitan. Kumbang kelapa yang dilepaskan dengan tenung dari kakek Babirik mulai merobek dan melukai bagian dalam dari mata anting bulan Darah terus bercucuran tiada henti. Sementara itu Nyonya Sodagar yang berada di dalam rumah besar mendengar lolong dari anting bulan. apa yang tengah terjadi lagi dengan wanita itu? kasihan sekali. Agaknya dia tidak waras. Hmm, aku akan melihatnya. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan bayinya. Kalinti! Kalinti? Di mana pengurus dapurku itu? Kalinti? Kalinti? Ya, ya Nyonya. Cepat kemari. Ya, ya, ya. Uh, uh, uh, ada apa kah Nyonya? Antarkan aku ke kamar wanita itu. Kita lihat apa yang terjadi dengannya. Ah, baik, baiknya. Mari. Mari kita lihat dan buka pintunya. ba ba baiknya. Apa yang telah terjadi? Apa yang kau lakukan, Dek? Apa? Apa yang kau lakukan dengan bayimu? Kau, kau membunuhnya. Awalah cepat keluar putraku dari kamar ini, Nyonya. Awalah cepat. Apa yang telah kau lakukan?

yang tengah menangis di atas ranjang dan kemudian cepat-cepat meninggalkan kamar itu. Sementara itu Anting Wulan telah menyadari akan apa yang terjadi dengan dirinya. Ia mencoba untuk bersemedi, tetapi rasa sakit yang menyerangnya tidak dapat lagi ditahannya. Sehingga ia tidak sanggup memusatkan pikirannya. Malam menjadi semakin larut. Dalam keadaan yang berbahaya itu, Tiba-tiba Anting Wulan teringat pada nenek rangis. Segera saja dicabut pedang ular mas yang terselip di pinggangnya. Ada kau berada, Nenek Ranggis? Tolonglah aku, bantulah aku. yang disalurkan anti Wulan, Nenek Ranggis menyalurkan kekuatan gaibnya, membantu mendesak keluar penyakit yang disembunyikan kakek Papirik. <laughs> Kau bukalah matamu, Anting Wulan. Bukalah. Jangan takut. Matamu tidak terganggu sedikit pun sebagaimana semula. Benar, mataku sudah tidak terasa sakit lagi. Ah, hanya sedikit rasa pedih yang tersisa. Ah, darahku tidak ada lagi di sekitar ini. Ah, pakaianku yang semula bersimbah darah kini kembali sebagaimana semula. <laughs> Sekarang lihatlah, itulah hewan kecil yang dikirimkan oleh kakek tua jahat. Apa? Apa maksudmu, Nenek Ranggis? Apa maksudmu? Ah, hewan itu. Kumbang kelapa. Uh, ya, hewan itulah yang telah menyakiti dirimu. Hmm, jangan khawatir. Aku akan memberikan pelajaran pada kakek tua itu. Dia harus menerima balasan dari semua perbuatannya. Tapi siapakah yang telah berbuat jahat padaku itu, Nek? Kau akan mengetahuinya kelak. Kakek tua tidak tahu diri itu akan menyerang kembali. Jangan kau khawatir. Lihat saja apa yang akan terjadi. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh aduh, malam yung yung, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma Suara nenek ranggis itu kemudian lenyap dan tidak terdengar untuk beberapa saat. Sebagai gantinya, Angin terasa bertiup kencang bergulung-gulung di sekitar kamar anting bulan. Dan tidak beberapa lama kemudian, terdengar gemuruh bagaikan halilintar menyambar atap kamar anting bulan. Ah, suara apakah itu? Itulah dia, serangan dari kakek tua yang ditujukan pada dirimu lagi. Sekarang beristirahatlah, tidurlah dengan tenang. Aku akan memberikan pembalasan pada kakek tua itu. Sementara itu di desa Air Batu, di dalam pondoknya kakek Babiri, tengah beristirahat sambil menantikan kematian anting Wulan. Kakek tua itu memejamkan matanya sambil bersila di hadapan dupa yang tetap berasap serta air dalam kuali yang kini telah berubah memerah darah. Tuan, Tuan, lihat itu air dalam kuali itu tiba-tiba kembali menjadi jernih, Tuan. Ah, apakah apakah itu berarti gagal? Kau bilang apa? Bukankah tadi kakek Babirik berkata, jika air yang telah memerah darah itu meluap tumpah, itu berarti anting wulan telah sampai ajalnya. Dan kini, yang terjadi justru sebaliknya. Air itu berubah kembali menjadi jernih. Hah? Uh, kalau begitu aku akan membangunkannya. Kek, kek, kakek. Lihatlah itu, kek. Apa yang telah terjadi? Huh? Huh? Eh, kurang ajar. Eh, mengapa jadi bisa seperti ini? Ah, apakah gadis itu mampu menangkal seranganku? Serangan kumbang kelapaku? Ah, baiklah, sekarang rasakan ajalmu datang, hai gadis Mataram. Hmm. Eh. Kakek Babirik menggeram keras, kemudian mulutnya berkomat kamil. Tangannya cepat menyambar kain putih di hadapannya, dan kemudian pecahan-pecahan logam beracun yang sejak semula telah disiapkan dicelupkan ke dalam air kembang di hadapannya. Mulutnya terus berkomat kamil. Beberapa saat kemudian, pecahan-pecahan logam itu lenyap dari dalam kuali berisi air dan bunga. Ajalmu tiba, Anting Bulan. Ajalmu eh, tiba. Hmm. Ah, ah, ah. Apa ini? Hah? Air dalam kuali bergolak. Agaknya ada sebuah kekuatan hebat yang menghalangi serangan. Jantung kakek Babirik serasa akan berhenti Ketika melihat di dalam air bunga itu, terdapat beberapa pecahan logam yang dilepaskan tadi. Untuk beberapa saat, matanya terbelalak, menatap lekat pada pecahan logam di dalam air bunga. Tetapi sesaat kemudian, ia menyadari kembali akan adanya sebuah kekuatan yang sangat hebat yang menghalanginya berhasil menghalangi seranganku. Eh, eh, siapakah dia? Ah, manusiakah atau iblis sendiri? Eh, eh, eh, ah, kekuatan itu sudah tiba. Eh, eh. Siapakah kau ini? Ah, ada urusan apa engkau mencampuri urusanku? Mengapa aku harus tidak turut campur? Jika engkau berani menyerang cucuku Anting Mulana. Siapa engkau ini ya? Tunjukkan wujudmu, hai manusia atau ke iblis. <laughs> maka kau tidak akan takut jika aku tampakkan wujudku. ah, ah aku Babirik. Tidak pernah gentar menghadapi siapapun, sekalipun engkau adalah iblis. Hmm. Bersamaan dengan terdengarnya geraman seram, Tiba-tiba, di hadapan kakek babirik muncul seekor ular kecil berwarna kuning keemasan. Kau telah berbuat jahat terhadap cucuku. Karena itu, kau akan menerima pembalasan dariku. Kau kira aku gentar terhadapmu, ha? Huh? ah, ular sekecilmu akan dapat kupecahkan dengan sekali pukul dengan gagang sapu ini. Hup, hup, hup. Awas, Tuan Sodagar. Tinggalkan pondok ini. Biar aku yang akan menghabisi ular siluman ini. Ayo, cepat kita eh. keluar dari pondok ini, Tambuna. Saya, saya, saya, saya. Ayo, cepat. Saudagar tua segera menyeret Tambuna pelayannya keluar dari dalam pondok kakek Babirik. Sementara itu kakek Babirik yang mengayunkan kayu memukuli ular kecil menjadi semakin gentar hatinya. Setiap kali ia memukul sedikit demi sedikit, ia melihat ular itu menjadi bertambah besar, sampai akhirnya ular kecil itu menjelma menjadi ular raksasa. Pondok kakek Babirik terdesak roboh oleh tubuh ular yang sangat besar itu. luar pondok, saudagar buang tua dan tambuna pelayannya terkulai lemas, tubuhnya menggigil, mulutnya terbuka lebar. Kesadarannya seakan-akan telah lenyap entah kemana. Sementara itu kakek Babirik pun mulai menyadari bahaya di hadapannya. Sekarang bagaimana kakek tua? Apakah kau juga masih tidak gentar menghadapiku, ha? Ampunkan aku. Jangan bunuh aku. Ampunkan aku. Perbuatanmu sudah terlalu jauh. Membuat cucuku menderita. Karena itu, rasakanlah ini. Aku kembalikan kembang kelapa ini padamu. Teriakan kakek babirik yang melolong memecah kesunyian di desa air batu. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang ramai berdatangan. Saudagar buang tua yang khawatir dirinya akan terseret akibat kejadian yang menimpa kakek Babirik, segera saja menyeret Tambuna pelayannya untuk meninggalkan pondok tersebut dan meninggalkan para penduduk desa air batu yang termangu-mangu ketika menyaksikan pondok kakek Babirik hancur bagai diterjang oleh prahara. Tambuna, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Saya, saya, lagi, Ayo. Seharusnya, seharusnya tadi kita mengambil kuda kita dahulu, Tuan. Ah, sudah tidak ada waktu lagi. Ayo, terus kuatkan kakimu. Eh. Kita akan beristirahat beberapa saat lagi. Eh. Pergilah, pergilah Tuhan dahulu Tuhan. Tinggalkan saya di sini. Saya, saya sudah tidak kuat lari lagi Tuhan. Saya, saya akan tinggal di sini sampai rasa lelah dan sakit saya hilang Tuhan. Ya baiklah, aku akan meninggalkan tempat ini dahulu. Ya. Kau susulah aku secepatnya. Ya, Tuhan. Buang Tua yang khawatir akan kemarahan para penduduk air batu yang sangat menghormati kakek babiri segera pergi meninggalkan pelayannya. Tetapi baru beberapa puluh tombak ia berlari dalam gelapnya malam, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara tawa menyeramkan. Lo lo lo lo, Tangannya kenapa bang sampean bang? Kok rok garuk terus? Ketel-gatel ya? Itulah mbok. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. kadas oleskan kau panas, gatal-gatal jamur. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Peristiwa apakah yang akan menimpa saudagar buang tua dan apa yang akan terjadi dengan Prabu Layang Buana sehubungan dengan Puak Melati? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Thank you.